Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd ikhwani fillah habibakumullah jami'an wa ra'akum. Pelajaran yang telah kita ambil adalah mengenai hukum asal daripada perintah di dalam syariat ini. Bahwasanya nam al asal fil amr yadullu al-wujub wal mubadarah bi fi'lihi fawran. Hukum asal daripada sebuah perintah ketika kita hukum secara mutlak, secara globalnya menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut dan harus segera dilakukan secara langsung. Itu hukum asalnya. Apa maksudnya ya? Nah, buat aqimus shalah, tegakkanlah salat. Nah, itu aslinya apa? Segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Dan menunjukkan bahwa saya salat itu wajib itu loh. Paham itu ya kaidah seperti itu perlu ya nanti biar nanti nggak bingung kalau melihat sebuah lafaz ini salat itu wajib. Wajibnya dari mana? Karena ada lafaz akimu fil amr wal asal fil amr ya dulu 'alal wujub. Hukum asal daripada fil amr eh, perintah itu adalah menunjukkan wajib perbuatan tersebut. Itu asalnya ya. Nah, barulah nanti di sana ada sesuatu yang mengeluarkan dari hukum asal tersebut. Illa idza kana hunaka syai'un. Nah, kecuali apabila di sana ada sesuatu eh, barakallahu fikum Nah, yang memalingkan daripada hukum asal tersebut. Paham ya? Kalau di sana ada sesuatu yang memalingkan hukum asal, jadi hukumnya nanti tidak jadi wajib tapi bisa sunnah misalkan. Paham maksudnya ya? Nah, seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana asyqa ala ummati la amartuhum bisimaki 'inda kulli shalah." Kalau seandainya aku tidak membebankan, tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan siwakan itu setiap kali mau salat. Tapi ternyata setelah ditelusuri kan membebankan, memberatkan setiap kali salat. Paham ya? Menunjukkan di situ bahwasanya apa? Karena adanya masyaqqah di sini, Rasulullah khawatir adanya masyaqqah, maka hukumnya di situ tidak sampai tingkatan wajib perintahnya, cuma sunnah. Sunnah. Paham itu ya? Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala halaman 65 atau 25. Nah, halaman 25 perhatikan bahwa itu waqad yakhrujul amru 'anil wujub wal fawriyah li dalilin yaqtadi dzalik. Dan terkadang bisa jadi perintah itu keluar dari makna yang wajib wal fawriyah. Keluar dari makna yang wajib dan keluar dari makna dikerjakan secara langsung. Keluar dari itu. Dalam artian apa? tidak wajib dan tidak nanti kerjakan secara langsung, boleh ditunda itu loh. Paham ya? Berarti keluar dari asal kan? Nah, lidalilin karena ada sebuah dalil atau bukti atau tanda yang tadi dalik yang mengharuskan hal tersebut. Faya Fayakhrudu 'anil wujub ila ma'anin minha. Maka perintah itu keluar dari makna wajib kepada makna-makna yang lain. Minha di antaranya an-nadb. An-nadbu, mandub, mustahab sunnah. Artinya sama itu ya. Nah, berarti semula wajib menjadi apa ternyata maknanya? Sunnah. Lafaznya perintah juga lafaznya nanti. Cuman diketahui dengan korinah itu loh. Adanya korinah itulah yang menunjukkan bahasanya itu perintahnya menunjukkan apa? Tidak wajib misalkan. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa ashidu idza tabayatum. Dan carilah saksi yang bisa menyaksikan idza tabayatum apabila kalian saling melakukan transaksi jual beli. Ada yang menyaksikan gitu loh Paham maksudnya ya? Nah, ini hukum asalnya kalau kita telusuri dilihat dari lafaznya amr enggak? Amr padahal al asal fil amr dulu alal wujub. Hukum asalnya namanya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Tapi ternyata di sana ada apa? Ada yang namanya sorif. Sorif itu faktor yang malingkan dari perkara yang wajib menjadi makna lain. Apa itu? Fal amru bil ishtihad ala tabayyu' lin nadbi. Perintah untuk mencari saksi enam terhadap transaksi jual beli itu linadep Perintahnya apa linadep Untuk perkara sunnah. Dalam artian apa? Perintahnya itu untuk sunnah, bukan wajib. Paham belum? Bidalilin dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabiyyin wa lam yashhad. Paham itu ya? Nah, dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW itu membeli, nah suatu ketika membeli, nah farasan itu kuda min yang dari seorang Badui <coughs> dalam keadaan Rasulullah tidak menaam mencari apa mencari saksi. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum itu. Ayo, nah. <coughs> Walam ya walam yushhid. Rasulullah tidak mencari saksi di situ. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya perintah untuk mencari saksi yang menyaksikan transaksi jual beli itu perintahnya wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau seandainya tidak saksi kemudian dalam artian jual belinya sah kemudian ada ijab kabul dan juga saling meridhoi sudah selesai walaupun tidak ada saksinya. Paham ya? Cuman kalau ada saksinya lebih bagus lagi gitu istilahnya gitu. Sehingga terkadang perintah itu apa? Al-amr lil wujub wal amr lil mustahab atau wal amr lil istihbab. Itu kadang kita jumpai kan al-amru lil istihbab berarti sunnah. Al-amr lil wujub berarti wajib. Paham salahnya? Nah, berikutnya yang kedua, al-ibahah, perintah tapi ternyata bukan menunjukkan sunnah, bukan pula menunjukkan wajib, tapi lafaznya perintah. Tapi ingat perintah yang mana ini? Nah, maknanya adalah yang kedua adalah ibahah. Perintah yang sifatnya pembolehan. Boleh dikerjakan, boleh tidak juga. Paham ya? Kalau yang pertama tadi apa? Perintah yang sifatnya apa maknanya sunnah atau mandub atau mustahab. Nah, sekarang perintah yang kedua ini apa? lafaznya perintah tapi maknanya tidak wajib, tidak sunnah juga, tapi maknanya ibahah, pembolehan. Kapan itu? Perhatikan, wa aktsaru ma yaqa'u Dan perintah yang maknanya ibahah ini kebanyakannya terjadi idza warada ba'dal hadr. Nah, apabila datang setelah larangan, hadr itu larangan. Jadi perintahnya itu datang setelah larangan itu Ada larangan baru diperintahkan itu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan perintahnya itu wajib atau sunnah atau boleh. Boleh. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya Buraidah itu. <coughs> Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarilah. Perintah itu fazuruha. Perintah. Apakah wajib ziarah kubur? Apakah disunahkan juga? Enggak, perkaranya apa? Al-amr wasi'. Mau ziarah silakan, tidak ada masalah. Datang pernah larangan tadi. Kuntu nahaitukum Anziratul kubur fazuruha. Sekarang ziarahlah. Paham ya? Nah. Paham maksudnya ini ya? Ewa. Contoh lain di sini perhatikan. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Kebanyakannya perintah itu maknanya adalah pembolehan, itu manakala jatuh setelah apa? larangan. Yang kedua, au jawaban lima yatawaham anahu mahdzur atau jatuh sebagai jawaban terhadap perkara yang memberikan kesan bahwasannya perkara itu dilarang mahdur dilarang maksudnya ya. Jadi ada perkara yang terkesan larang, e, terkesan bahwasanya perkara tersebut dilarang itu loh. Akhirnya dijawab itu enggak dilarang. If'al wala haraj. Misalkan seperti itu. Kerja, kerjakanlah kamu tidak berdosa. Nah, itu hukumnya wajib atau sunnah atau boleh? Boleh. Paham ya? Kan orang takut-takut mau ngerjakan takut. Akhirnya ada lafaz if'al wala haraj. If'al wala haraj. Kerjakanlah tidak apa-apa. Ini hukumnya enggak wajib, enggak sunnah juga silahkan itu maksudnya. Mau ngerjakan silahkan, nggak masalah gitu loh. maksudnya ya? Ibahah. Nah, contohnya kita lihat contohnya kan Jadi terkadang perintah itu maknanya apa itu maknanya? Sunnah sebagaimana kita lewati, terkadang maknanya menunjukkan ibah pembolehan. Tapi untuk pembolehannya ada dua apa? Ada dua bentuk. Bentuk pertama apabila jatuh setelah larangan. Perintah kok jatuh setelah larangan maknanya apa? Ibahah. Perintah kok Nah barakallahu fikum jatuh sebagai jawaban perkara yang besar, perkara yang apa? yang yang terkesan bahwasanya itu adalah larangan sebagai jawabannya jawaban terhadap sebuah perkara yang terkesan itu adalah larangan terkesan maksudnya itu itu jangan-jangan larangan ternyata ada jawaban apa if'al wal kharat misalnya kerjakanlah enggak masalah berarti apa itu hukumnya tidak wajib tidak sunnah tapi boleh ya kita lihat sini misaluhu ba'dal hadr nah sekarang contohnya perintah yang jatuh setelah larangan Perhatikan ya, perintah yang jatuh setelah larangan. Qaulu ta'ala wa idza halaltum wa idza halaltum fastadu. Nah, apabila kalian telah tahallul selesai amalan atau ritual manasik haji, nah maka fastadu maka berburulah kalian. Karena semula ketika dia dalam keadaan lagi ihram enggak boleh berburu. Paham ya? Eh, paham belum ini? Nah, ucapan fastadu amr enggak itu? Amr, tapi Perintah tersebut muncul setelah larangan. Mana larangan kita lihat sini? Fal amru bil istihad, perintah untuk berburu di sini lil ibah, boleh-boleh saja. Mau berburu silakan, tidak tidak masalah. Kenapa? Liwuqu'ihi ba'dal hadr. Dikarenakan jatuhnya perintah tersebut setelah larangan. Al mustafad Nah, al-mustafadi yang diambil faedah min qouli ta'ala dari firman Allah taala, "Ghayra muhillis saydi wa antum hurumun." Nah, tidak dihalalkan untuk berburu dalam keadaan kalian apa? ihram. Paham belum ini? Ini kan larangan berarti kan tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan untuk berburu wa antum hurumun dalam keadaan kalian apa? Dalam keadaan kalian ihram. Ternyata setelah larangan ada perintah. Wa idza halaltum wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah apa? Nah, telah selesai amalan tadi dan telah telah tahallul, sudah eh, selesai amalan ritual atau manasik hajinya tadi itu, eh, kalian sudah enggak ikhram lagi, fastadu maka berulang. Perintahnya wajib tidak nih? Iya. Sunnah enggak? Enggak juga, ibahah. Boleh-boleh saja. Paham maksudnya itu? Karena apa? Karena perintahnya jatuh setelah larangan. Paham? Perintahnya jatuh setelah larangan. Nah, seperti itu. <clears throat> Jadi kalau perintah jatuh setelah larangan itu seperti itu. Yang kedua, Misalnya jawaban lima yatawaham anahu mahdur. Yang kedua sekarang ada perintah yang datang sebagai jawaban terhadap perkara yang terkesankan perkara tersebut dilarang. Jadi orang menyangka khawatirnya terlarang. Oh jangan-jangan dilarang. Terkesan dilarang itu loh. Qaulu sallallahu alaihi wasallam if'al wala haraj. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakanlah wala Tidak mengapa. Tidak berdosa. Apa ya? Ini kan sekarang Nah, ini kan sebagai jawaban. Jawaban terhadap apa? Fi jawabin. Fi jawabi man sa'aluh fi hajjil wada' an taqdimil af'alil hajj allati tuf'al yaumal 'id ba'daha 'ala ba'din. Sebagai jawaban terhadap orang yang waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang haji wada'. Nah, tentang apa? Ya, ketika haji wada', haji perpisahan itu an taqdimil af'alil hajj yaitu tentang mendahulukan sebagian perbuatan-perbuatan atau ritual-ritual amalan haji alat tuf'al yang dikerjakan yaumul id, yang dikerjakan di hari raya Id. Ba'daha ala ba'd. Sebagian perbuatan tersebut atas sebagian yang lainnya. Jadi enggak urut itu ada yang didahulukan dan Eh, apa kata Rasulullah? If'al al haraj. Kerjakanlah dan kamu tidak berdosa. Atau kerjakanlah tidak mengapa. Nah, ini mubah atau enggak? Mubah. Paham ya? Karena Nah, barakallahu fikum sebagai jawaban terhadap perkara yang terkesan itu dilarang. Ternyata enggak dilarang gitu loh. Apa ah, maksudnya? Ya eh, nah, barang barakallahu fikum seperti itu. Itu berarti makna yang kedua. Terkadang ternyata perintah itu maknanya ada yang sifatnya pembolehan. Ya, sifatnya pembolehan. Misalkan ada na'am barakallahu fikum hafizakumullah, nah nanti ini nanti kalau pas lagi ada taklim jangan makan-makan. Larangan ini. Setelah itu makan makanlah silakan. Wajib enggak makan itu? Enggak wajib, sunnah nggak? Nah, silakan makan silakan nggak enggak masalah gitu loh. Karena karena jatuh perintahnya setelah larangan. Paham itu maksudnya ya? Ayo. Misalkan la taqulu, la taqulu ya ikhwan. Naam, la taqulu fi asna'i ta'lim misalkan. Kalian jangan makan-makan ketika lagi ta'lim. Naam. Fa idan taha min at-ta'lim faqulu. Apabila sudah setelah apa? Fa ida fa ida intahaitu min at-ta'lim faqulu. Apabila kalian sudah selesai ta'lim, makanlah. Perintahnya jatuh setelah apa? Larangan tadi. Berarti maknanya apa? Ibahah pembulian. Paham soalnya? Ya na'am kalau kita seperti itu. Nah, kemudian ada orang yang datang, ada rumput banyak sekali rumputnya itu, rumputnya banyak sekali rumputnya. Dia ragu-ragu nih, jangan-jangan rumput ini boleh nggak diambil? Dia khawatir apa? Khawatir dilarang itu loh. Nah, kemudian dia ngomong, kalau mau ambil ambil aja. Enggak masalah kalau ambil ambil aja. Nah, kita wajib ngambil sunnah atau bagaimana? Boleh-boleh saja. Paham ya? Karena khawatirnya terkesan dilarang itu loh, karena rumputnya bagus, hijau gitu kan. Kita deket-deket dalam artian kita lewat itu, jangan-jangan nanti kalau diambil dilarang. Karena rumput bukan rumput dalam artian bukan padi ya, rumput biasa gitu teman hijau gitu loh. Ewa, ya, ini terkesan apa? Terkesan kalau seandainya kita e, istilahnya mau langsung mengambil rumputnya dilarang gitu. Ternyata orang yang punya rumput bilang, "Ambil aja semuanya. nggak usah ragu-ragu." Misalkan. Berarti apa kita wajib ngambil atau boleh-boleh saja? Boleh mau ngambil silakan enggak, masalah itu. Seperti itu. Itu contoh secara mudahnya seperti itu. Nah, berikutnya. At-tahdid. Tahdid itu adalah ancaman. Paham ya? Sebagai ancaman. Perintah ternyata ancaman juga ada gitu loh. Jadi perintah itu hukum asalnya apa tadi? Wajib dan harus segera ditunaikan tanpa ditunda-tunda. Itu hukum asalnya kan? Tapi ternyata keluar dari hukum asal itu apa? Bisa menjadi perintah itu maknanya sunnah. Ada perintah yang maknanya pembolehan, ada perintah yang bentuknya apa? Tahdid, ancaman bayangkan tuh. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah Swt wa taala, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna Perintah yang ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. "I'malu, berbuatlah kalian sesuka kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang kalian perbuat." Nah, ini perintahnya itu bagaimana perintahnya? Wajib, sunnah atau boleh atau ancaman ini? Ancaman ah, karena kalian berbuat sewenang-wenang pun Allah tak tahu itu loh. Kalian berbuat onar, berbuat kejahatan Allah tak tahu. Ewa. Atau contoh yang lain. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimin nara. Perhatian ini. Maka barang siapa yang ingin eh, berkehendak berimanlah. Dan yang ingin tidak beriman, falyakfur maka hendaknya dia kufur. Lamnya lamul amr enggak sini? lamun amr tapi perintah untuk kufur paham ya perintah untuk sesuai kehendak dia mau beriman atau enggak mau kufur atau enggak ini perintahnya wajib atau sunnah atau pembolehan atau ancaman ancaman karena setelah disiapkan inna a'tadna lidh nar ya, sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang zalim neraka paham maksudnya ini ya Nah, fa dzikru al-wa'id ba'da al-amr al-madhkur dalilun ala annahu litahdid. Ini peran. Sisi pendaliannya penyebutan ancaman setelah perintah itu yang menunjukkan apa? Penyebutan ancaman setelah perintah disebutkan ini dalil yang menunjukkan bahwasannya perintah tersebut adalah tahdid ancaman. Paham ya? Nah, ya, penyebutan nah barakallahu fikum ancaman dan sebuah balasan. Nah, barakallahu fikum setelah perintah disebutkan itu dalil menunjukkan bahwasanya perintah tersebut tahdid ancaman. Paham belum ini? Nah, karena lafaznya itu kan eh, malu itu, Ternyata apa? Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Taala itu zat yang mau mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Nah, kalau seperti itu. Ewa. Kemudian kedua, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jika dia mau beriman, silakan beriman dan jika dia mau silakan kufur. Ini apakah bebas gitu? Mau beriman silakan, enggak enggak masalah atau ancaman seperti ini? Ancaman karena setelahnya disiapkan apa? balasan itu. Paham ya? Nah, siapkan balasan. Inna a'dadna lidzalimin nara. Sungguhnya kami telah siapkan bagi orang zalim itu neraka. Maafkan salah ya? Ewa. Itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya enam tiga perkara ini keluar dari hukum asal. Hukum asal perintahnya dulu al-wujub. Illa idza kana hunaka dalilun nam eh, alladhi yasrif an nam an apa an asl. Paham ya? Kecuali kalau sana ada dalil yang menunjukkan apa? memalingkan dari asal. inilah idza kana hunaka sarif itu juga bisa. Kecuali kalau sana ada penghalang atau faktor yang menghalangi untuk dimaknakan wajib, maka maknanya bisa berubah. Terkadang maknanya istihbab, sunnah, terkadang perintah itu maknanya ibahah, pembolehan, terkadang tahdid ancaman dari itu. Paham soalnya? Nah, yang paling inti untuk mengetahui makna seperti ini apa? Kaidahnya tadi. Pembolehan manakala jatuh setelah apa? Larangan atau jatuh sebagai jawaban perkara yang tersamarkan apa? Apa eh, tersamarkan bahwasanya itu perbuatan itu dilarang. Maka hukumnya apa? Mubah. Mau ngerjakan silakan tidak tidak masalah. Paham itu ya? Kemudian barakallahu fikum, kapan sebuah perintah itu mananya maknanya tahdid apabila ada ancaman di balik itu. Dalam artian apabila ada balasan yang nah barakallahu fikum yang jatuh setelah enam perintah tersebut. Paham salah itu ya? Ya, nah. Gitu. Nah, fadhikul wa'id ba'dal amr madkur yadillu ala annahu tahdid. Maka menyebutkan hukuman, balasan yang setimpal setelah perintah yang disebutkan itu menunjukkan bahwasannya itu adalah untuk ancaman perintahnya. Paham sebenarnya salah ya? Berikutnya, wa yakhrujul amru 'anil fawriyah ila tarahi. Terkadang perintah kan, kan kaidahnya yang pertama tadi apa? Al aslu fil amr yadullu 'alal wujub wal mubadarah bi fi'lihi fawran. Itu enggak? Berarti ada dua ada dua potongan kan? Potong pertama, perintah itu hukum asalnya wajib dikerjakan. Yang kedua, bersegera, tidak ditunda-tunda untuk mengerjakannya. Nah, terkadang ada perintah yang boleh ditunda itu loh. Keluar dari ucapan fauriyah berarti kan wajah yakhrujul amru dan terkadang perintah nam itu keluar anil fauriyah keluar dari fauriyah keluar dari apa dikerjakan secara langsung fauriyah itu dikerjakan secara langsung bila muhlah tanpa tinggal waktu ila tarawih kepada tarawih. Tarawih itu maksudnya apa? enam waktu luang. Tarawih itu waktu luang atau boleh ditunda gitu. Apa maksudnya ya? Ngewat. Jadi aslinya perintah itu dikerjakan secara langsung, tidak ditunda-tunda, tapi ternyata apa? Terkadang bisa keluar dari apa? Keluar dari asal tersebut kembali kepada tarawih ini. Boleh ditunda itu selanjutnya. Paham ya? Sampai waktu luang. Contohnya, misaluhu qada Ramadan. Seperti contohnya menggantikan puasa Ramadan. Fa innahu ma'murun bihi. Menggantikan puasa Ramadan ma'mur enggak? Ma'mur diperintahkan. Nan kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Dulu kita diperintahkan untuk menggantikan puasa. tapi tidak diperintahkan untuk menggantikan apa? Untuk mengqada' salat. Nah, menunjukkan bahwasanya diperintahkan. Cuma perintah ini apakah harus setelah selesai Ramadan, eh, Idul Fitri, eh, dua Syawal, selesai langsung mengerjakan itu atau boleh ditunda itu loh maksudnya itu. Kamu belum maksudnya? Boleh ditunda sampai Sya'ban nanti boleh atau ataukah tidak gitu. Boleh ditunda sampai Sya'ban ataukah tidak kita lihat sini. Misal contohnya qada'ur Ramadan, menggantikan puasa Ramadan, fa innahu ma'murun bihi. Karena sesungguhnya menggantikan puasa Ramadan itu perkara yang diperintahkan. Lakin akan tetapi dalal dalil telah datang dalil yang menunjukkan ala annahu litarahi bahwasanya perintah untuk qada tersebut tarahi. Tarahi itu apa maksudnya? boleh ditunda, boleh diundur, boleh dilakukan di waktu luang. Paham ya maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum boleh dilakukan di waktu luang, tidak harus segera dilakukan itu maksudnya itu. Paham ya? Karena tarawih itu lawan dari fauriyah tadi. Kalau fauriyah, fauriyah kan langsung dikerjakan secara langsung. Nah, ini boleh dikerjakan tidak secara langsung. Paham itu maksudnya ya? Misalkan sekarang kita puasa Ramadan ini punya hutang 5 hari. Setelah puasa Ramadan selesai, puasa Syawalnya kan Nah, apakah harus setelah Syawal itu langsung dikerjakan itu atau boleh tunda? Boleh tunda intinya dikerjakan dulu. Nah, kita lihat sini. Nah, fa'an Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ummul mukminin. Nah, istri Rasulullah sallallahu alaihi Anaknya siapa Aisyah ini? Anaknya siapa Aisyah? Aisyah anaknya siapa? Siapa? Yang keras, Pak. Aisyah ummul mukminin istrinya Rasulullah anaknya siapa? Abu Abu Bakar Siddiq. Aisyah ummul mukminin. Anaknya Abu Bakar Siddiq. Nah, barakallahu fikum. As-Siddiqah bintu Siddiq kan itu julukannya. As-Siddiqah bintu Siddiq julukannya. Aisyah ummul mukminin ini adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah. Paham Istri Rasulullah yang paling beliau cintai. Dinikahi dalam keadaan masih gadis. Yang lainnya dinikahi dalam keadaan sedang tapi walaupun demikian tidak diberikan keturunan. Paham ya? Nah, itu sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa yang diberikan kepada beliau. Namun beliau adalah termasuk apa? Afdalu an-nisa, sebaik-baik wanita, terutama dalam masalah ilmu. Barakallahu fikum. Nah, Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. As-Siddiqah bintu Siddiq julukannya. Nah. Beliau berkata, karena yakunu alinya saum. Waktu itu aku punya hutang puasa Min Ramadan, dari puasa Ramadan. Faman astati' kemudian aku tidak mampu an adbiyah, tidak mampu untuk menggantikan puasa Ramadan tersebut illa Sya'ban. Kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang terakhir sebelum masuk bulan apa? Ramadan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga ditunda nih kan berarti Nah, wadzalika yang demikian itu kenapa kok tidak mampu? Sebabnya apa? Lima kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kebutuhan eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam artian ada urusan dan keperluan. Sibuk itu istilahnya, paham ya? Nah, ini diperbolehkan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau lagi safar, boleh tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Nah, Berarti perintah untuk menggantikan ini fauriyah atau tarawih? Tarawih, boleh ditunda. Paham ya? Karena kalau kita telusurin kan perintah aslinya segera, tapi ini fauriyah. Ini apa? Tarawih di sini. Tidak fauriyah karena keluar dari asal. Eh? Boleh? Boleh. Dia safar nggak sakit, nggak puasa nggak masalah. Bahkan kalau seandainya dia puasa dan dia tidak kuat, justru malah tidak bagus. Laisa minal birri asniyamu fi safar Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar, tapi bagi yang tidak kuat. Tapi bagi orang yang tegar, kuat, mentalnya kuat, kemudian fisiknya juga kuat, puasa lebih bagus gitu. Karena apa? Karena enggak punya utang gitu. Tapi kalau seandainya dia wah anak enggak kuat, orangnya lemas. Kalau safar puasa itu lemas. Dia sengaja enggak puasa dapat rukhsah. Faman kana minkum maridun aw an ini Safar ini nggak harus sakit. Sehat pun nggak masalah, tapi kuat dia itu puasanya tuh. Kalau puasa dia enggak kuat, kok malah puasa nekat gitu Bagus enggak? Enggak bagus. Laisa minal birri asyamu fi safari. Ya kalau dia utang ya. Kalau dia utang kalau enggak utang ya enggak apa-apa. Paham belum? Emang enggak harus safar, enggak harus sakit kalau dia misalkan enggak safar, enggak sakit juga kemudian dia enggak puasa karena mungkin nah barakallahu fikum hafizakumullah mungkin ada halangan itu misalnya haid atau nifas misalkan ya. Menggantikan juga nanti. Apa maksudnya ya? Nah, walaupun dia tidak safar tadi. Ewa. Ya, yang jelas apa yang jelas rukhsah ketika safar dan sakit tadi. Rukhsah itu maksudnya rukhsah dia boleh tidak puasa waktu itu, tapi nanti menggantikan di hari-hari yang lain. ada sekali lagi. Ya, nah, apa kalau Berikutnya, Walau kana ta'khiru muharraman, kalau seandainya mengakhirkan mengqada puasa itu adalah haram, diharamkan, ma uqirrat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya tidak diperbolehkan hal ini. Nah, barakallahu fikum atau tidak ditetapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya perkara ini tidak ditetapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan seperti ini karena diperbolehkan waktu itu